بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من له الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن 我们。 وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Amin Ya bagi As-Sa'ilin Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim Adada khalqihi Warida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatiki. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم Hidup kita tidak lama di dunia ini. Semua kita sudah diponis mati oleh Allah bahkan sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kulu nafsin za'iqatul maut. Kulu nafsin za'iqatul maut. Kulu nafsin za'iqatul maut. Itu harus terus diingat-ingat. Bahwa semua yang berjiwa Bukan langsung mati, tapi zaiqah, merasakan dulu sakaratul maut. Itu alam sakaratul maut yang akan kita lewati. Dan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hamba Allah yang beriman, yang tahu persis bahwa kematian terus mendekat dengan dirinya, maka ia terus bersiap-siap dengan diantaranya. Terus berdoa. Terutama setiap selesai sholat fardu. Itu doa keselamatan. Jawab doa yang sangat mustajab, doa selesai sholat fardu. Sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayu doain asma." Kapan doa itu sangat didengar ya Rasulullah? Artinya Allah dengar semua doa. Kapan dimanapun hamba itu berdoa didengar oleh Allah. Tapi ada doa yang lebih didengar oleh Allah. Ada doa yang lebih diperhatikan oleh Allah. Rahasianya diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jauh lail wa kula duburi waktu salat. Berdoalah di tengah malam. di penghujung malam. Wakulah duburi waktu sholat Dan setiap selesai sholat fardu. Allahu Akbar. Karena itu peristiwa penting terjadi tengah malam. Lailatul Qadar, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj. Sholat penting yang akan diangkat penegaknya pada makam yang terpuji. Sholat apa namanya? Tahajud tengah malam turunnya surah Al-Mu'min ayat 60 Udu'uni astajib lakum tengah malam ayat Berdoalah kalian kepada Aku pasti doa kalian ku ijabah. Itu turunnya tengah malam. Karena itu doa kalau sudah dipanjatkan tengah malam, la hijabah, nggak ada hijab. Pasti Allah ijabah. Sampai Allah bertanya dalam hadis kudsi, Ida qama abdi nisfal lail. Bila hambaku bangun di tengah malam. Fakabbaroni. Kemudian dia bertakbir. Allahu Akbar. Fa innahu da'ani. Sungguh ia memanggilku. Fa Anzal ilal ardi. Ini bahasa indah sekali. Seakan Allah turun ke muka bumi. Menghampiri hambanya. Abdi hambaku. Abdi kekasihku. Abdi pilihanku. Mata telubu ini. Yang pertama Allah tanya, minta apa kamu? Subhanallah. Minta apa kamu? Minta nikah? Allahu Akbar. Cari pasangan hidup tuh jangan macam-macam. Ustadz cari jodoh, abang cari jodoh nggak susah-susah. Dan syaratnya juga nggak macam-macam ayah waktu Nanda cari jodoh. Asal soleha tapi cantik nggak apa-apa. Iya, ya bener, bener ayah, Bener, asal soleha tapi cantik. Ikhlas, ikhlas. Kaya juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dapat jodoh semua amin ya Allah. Karena doa di majelis dikir juga mustajab. Kenapa doa majlis zikir mustajab? Karena tidaklah satu kaum duduk zikir bersama, ai majlis ilmu. Di sini juga ada ilmunya. Jadi majlis ilmu dan majlis zikir. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan, senang sekali atas apa yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah yang saleh di majlis ilmu, di majlis zikir itu. Ilmu yang buat dia berzikir kepada Allah. Ilmu yang buat dia cinta Allah. Ilmu buat dia takut kepada Allah. Ilmu yang membuat dia bahagia hidup dalam taat. Ilmu yang buat dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik majelis, majelis yang buat dia mudah menangis karena Allah jalla jalla. Allahu Akbar walillahil hamd. Tengah malam Allah sampai bertanya, adakah di antara hambaku yang meminta kepada dan itu kalau ingin diijabah, bangunlah sholat malam. Kumu bil-lail Bangunlah sholat malam saat manusia lelap-lelapnya tidur. Itulah waktu yang paling utama tahajud, itu waktu yang utama berdoa. Ya kira-kira lah jam dua setengah tiga jam tiga itu lelap lelapnya tidur nah itulah waktu yang utama bermunajat kepada Allah kemudian yang kedua kulat duburi setiap selesai sholat fardu Allahu Akbar itu sangat mustajab karena itu kita selalu berdoa Allah mahawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa Selalu kita panjatkan di majelis dikir ini. Karena doa-doa diaminkan para malaikat. Tidaklah satu kaum duduk di majelis ilmu, di majelis dikir. Kecuali mengundang perhatian para malaikat. Perhatikan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما Dengarkan dengan iman. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, Berzikirlah kalian kepada Allah Zikir yang banyak Dan bertasbihlah kepada Allah Di waktu pagi dan petang Niscaya Allah merahmati kalian semua Dan para malaikat pun hadir Seraya mendoakan, mengaminkan doa-doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah pada hamba-hamba yang berzikir. Insya Allah berjumpa dengan Allah. Yalqaunahu salam husnul khatimah dan mendapat ganjaran yang mulia. Tafsirnya ganjaran mulia al-jannah surga. Makanya majelis dikir diantaranya disebut taman surga. Kenapa disebut taman surga? Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan karena seperti penghuni surga. Penghuni surga doa-doanya, permintaannya diijabah sebagaimana doa harapan di majlis zikir, insya Allah diijabah oleh Allah. Allahu Akbar walillahilham Inilah kalau orang cerdas berzikir. Karena zikir itu mengundang rezeki. Surah Nuh 10, 11, 12. Bahkan jodoh. Bahkan anak. Dan sejahtera. Bahagia. Bahkan kalau ingin minta turun hujan, banyak istighfar. Nih, Arifin bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum idrara wa yumdikum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan yang lebat, yang teratur. Kemudian Allah mudahkan kalian mendapatkan rezeki yang halal, penuh berkah. Lalu Allah jadikan anak cucu kalian generasi yang soleh-soleha. Lalu Allah sejahterakan kalian. Itu Quran. Aji. Karena itu, ikhwah, semua yang menyaksikan dimanapun, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Minimal seratus kali. Mau diajak sama Ustaz minta ampun pada Allah? Tentu mau, karena semua kita ingin ridho Allah. Ingin rahmat Allah, ingin ampunan Allah, ingin hidayah Allah, ingin berkah Allah. Kita ingin bahagia di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. Mari, ayah, bunda, guru-guru yang mulia izinkan Arifin dengan kekurangan ilmu, melayani zikir ini. Mari semua anak-anakku sayang kita berzikir, beristighfar, diiringi dengan solawat ini bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita solawat dulu karena senang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita beristighfar. Ya Nabi salam alaika ya রাসূল সালাম Salam alaika ya Rasulullah Ya Rasul Salam Salam alaika dimanapun, silakan angkat kedua tangan. Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menengadakan tangan kepadanya. Tidak ada harapan yang paling besar kepada Allah selain ridho rahmat ampunan Allah. Semua kita berdosa. Semua kita berdosa, merasa tidak berdosa, berdosa. Ya Allah, Ya Rabbana, Kau saksikan kami menengadakan tangan kepadamu, Ya Allah. Engkau tahu semua dosa yang telah kami lakukan. Engkau tahu maksiat yang kami lakukan, bahkan yang kami sembunyikan. Engkau tahu orang-orang yang pernah kami zolimi, tapi engkau selalu beri kesempatan kami mohon rahmat ampunanmu. Sungguh ya Allah, tiada yang buat kami bahagia duduk di majelismu, kecuali engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Yang di rumah angkat juga kedua tangan. Insya Allah satu saja seluruh Indonesia ini yang mengangkat tangan di ijabah. Satu saja seluruhnya diijabah oleh Allah Jalla Jalla. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر